Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah tema yang berkaitan dengan surga dunia. Sebelumnya saya ingin mengingatkan dengan pasti bahwa yang berbicara di hadapan Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bukanlah seorang yang paling bertakwa dan paling berilmu apalagi paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lastu bi khairikum wa bi atqakum wa bi akhsyakum lillah. Bukanlah yang berbicara di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian seorang yang paling bertakwa bukan juga yang paling baik bukan juga yang paling berilmu apalagi yang paling takut kepada Allah akan tetapi majlis ini adalah majlis tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr majlis saling menasehat menasehati di dalam kebenaran dan nasihat menasehati di dalam kesabaran dan semoga apa yang kita kerjakan sekarang termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang surga dunia, maka kajian saya dalam kesempatan kali ini yaitu di dalam surga dunia membicarakan adalah bahwa di akhirat ada surga surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di dalam hadis qudsi riwayat Bukhari, "A'dattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh surga yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati. Sedangkan yang kita bicarakan tentang surga dunia, ternyata kalau di akhirat ada surga yang Allah telah sediakan, di dunia pun ternyata ada surganya surga dunia adalah surga dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan landasan-landasan dan konsep-konsep ibadah yang nanti kita akan jelaskan. Itu semua inti kajian saya yaitu kalau seandainya di akhirat ada surga maka di dunia pun ada surga surga dunia adalah bagaimana seorang muslim bisa mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun itu semua inti kajian saya. Berarti tablik akbar kita selesai. Wassalamualaikum. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada surga dunia, maka poin kajian ini saya bagi menjadi dua. Yang pertama pendahuluan tentang surga. Pendahuluan tentang surga nanti kita akan sebutkan beberapa hal pengetahuan, keyakinan, akidah seorang muslim yang berkaitan dengan surga. Kemudian yang kedua baru kita membicarakan inti dari surga dunia. Apa sih sebenarnya surga yang ada di dunia? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang harus kita bicarakan tentang pendahuluan tentang surga. Yang pertama, pendahuluan tentang surga adalah surga dan neraka kekal Surga dan neraka kekal sesuai dengan kehendak dan kuasa Allah Subhanahu wa taala kekekalannya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah fa ammal ladzina syaqu fa fin nar لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ Artinya Adapun orang-orang yang merugi, yang sengsara, yang malang, mereka di dalam neraka, mereka mendapati siksa di dalamnya zafir dan syahid. Kemudian mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi. Artinya neraka dan surga kekal di dalamnya selama langit dan bumi ada kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka fa'alul lima yuri. Sesungguhnya Rabbmu maha berbuat atas apa yang ia kehendaki. Lihat ayat ini menceritakan tentang penduduk neraka dan bahwasanya mereka akan kekal di dalam neraka dan berita ini yang memberitakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk konsekuensi orang yang bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, yaitu tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Qur'an ataupun melalui hadis-hadis yang sahih dari mulut beliau salawatullah wassalamu wa barakatuh alaih maka kita harus percaya dengan ayat ini bahwa penghuni neraka kekal di dalamnya khalidina fiha ini keyakinan seorang muslim wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha adapun orang-orang yang mereka berbahagia dinyatakan sebagai penghuni surga. Maka mereka di dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini juga memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan surga dan penghuninya. Allah Subhanahu wa taala mengekalkan surga dan penghuninya. Madamatis samawati wal ardh selama adanya langit dan bumi. Kata-kata selama adanya langit dan bumi bukan berarti kekekalan surga dan neraka kalau langit dan bumi hancur maka surga dan neraka hancur. Tidak. Dan ini pendapatnya orang-orang Mu'tazilah yang mendewakan akalnya yang tidak menerima nas dengan taslim dengan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ini keyakinan yang pertama tentang surga. Bahwasanya orang-orang yang ada di dalam surga mereka kekal di dalamnya selama langit dan bumi kecuali masya rabbuk. Lihat, kecuali dengan apa yang dikehendaki oleh Rabbmu. al ghaira madzul. Itulah pemberian Allah yang tanpa terputus. Ini keyakinan yang pertama. Keyakinan yang kedua, jadi kalau seandainya para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ada orang ngasih subuhat kepada kita bahwa surga dan neraka tidak kekal. Kenapa? Karena tadi dalam surat apa? Yang saya sebutkan surat apa tadi? Surat Hud ayat 106 sampai 108. Karena di dalam surat tersebut kata mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala membatasi kekekalan surga, kekekalan neraka itu selama ada langit dan bumi. Maka kita katakan Anda sudah mengikuti syubhat. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya penghuni surga dan surganya, neraka dan penghuninya kekal abadi. Sebagaimana misalkan dalam Al-Quran kalau kita perhatikan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kekekalan tentang surga dan neraka dengan ucapan khalidina fiha kekal di dalamnya sebanyak 44 kali sebanyak 44 kali Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan khalidan fiha khalidan fiha itu sebanyak tiga kali ini menunjukkan bahwasanya penghuni surga dan surganya, penghuni neraka dan nerakanya kekal abadi. Dan di dalam hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan akan hal itu. Seperti misalkan hadis riwayat Bukhari bahwa ketika seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, seluruh penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal jannah, Wahai penghuni surga, maka seluruh penghuni surga menoleh dengan panggilan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kematian dalam bentuk kambing domba yang dua warna kulitnya, dua warna kulitnya wolnya yaitu hitam dan putih. Kemudian Allah bertanya, "Ata'rifu hadza?" Tahukah engkau kalian ini? Maka mereka mengatakan, "Na'am, Iya, huwal maut alladhi ja'ana fid dunya. Dia adalah kematian yang pernah mendatangi kami ketika di dunia. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembeli kematian. Kematian mati. Kematian mati. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal jannah khuludun bila maut." Wa ya ahlan nar khuludun bila mau. Wahai penghuni neraka surga, kekal abadi tanpa ada kematian. Wahai penghuni neraka, kekal abadi tanpa ada kematian. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita perhatikan hadis seperti ini, maka niscaya kesulitan dunia apapun ringan penyakit yang diderita, keadaan ekonomi yang terus menurun, dan seringnya nyungsep di bawah nggak naik-naik. Gajian salam tempel doang, sehari dua hari, hari ketiga ngutang. Ya, kemudian istri sakit-sakitan, anak belum bayar sekolah, habis itu mau nikah lagi. Oh orang ini nggak tahu diri subhanallah. Semua permasalahan problematika di dunia dikejar-kejar debt collector, belum bayar hutang. Segala macam permasalahan di dunia dan semua manusia diberikan ujian sesuai dengan takaran keimanannya. Itu permasalahan akan menjadi ringan. Ingat baik-baik, tatkala Anda memikirkan surga atau neraka. Maka saya katakan di majlis ini, kapan Anda mempunyai permasalahan, sempit perasaan, resah, gelisah, maka ingatkan kehidupan akhirat. Coba perhatikan perkataan Abu Ali ad daqqa rahimahullah. Beliau mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha." yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilut taubah. Bersegera bertaubat. Coba ingat. Dan sebelum saya lanjutkan, terjemahan tadi. Yang termasuk mengingat kematian adalah ketika dimulai dicabut nyawanya oleh malaikat maut, kemudian dimasuk diangkat ruhnya ke dalam ke, ke langit kemudian dikembalikan ruhnya ke alam berzak, kemudian menghadapi fitnatul qabr, kemudian menghadapi nikmat atau siksa kubur, kemudian menghadapi hari kebangkitan, kemudian menghadapi padang mahsyar, kemudian menghadapi seluruh rangkaian-rangkaian hari kiamat. Ingat itu, itu kiat paling utama untuk segera bertobat. Itu kiat paling utama untuk senantiasa merasa ringan dengan permasalahan yang kita miliki. Sering orang, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, baru-baru ini saya lagi memikirkan tentang jalan menuju taubat. Ini bagus kajian, tema kajian untuk dibahas jalan menuju taubat. Perhatikan baik-baik nanti ada kaitannya dengan apa yang saya sebutkan sekarang. Yang saya sebutkan tadi adalah apapun permasalahan Anda di dunia, tatkala Anda resah, gelisah, galau, pemuda yang ingin sudah ingin benar-benar menikah, ngelamar sana ditolak, ngelamar sini ditolak. Yang terakhir, jangankan dibukain pintu, Maaf tidak nerima pengemis. Dia anggap pengemis, orang mau ngelamar dia anggap pengemis. Subhanallah. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua problematika yang membuat kita resah, gelisah, galau, tidak tenang. Maka ingat kehidupan akhirat. Bisa saya katakan di majlis ini, kiat mudah menenangkan hati, ingat kehidupan akhirat. Ingat surga atau neraka. Kiat mudah menenangkan hati, ingat tuh kalau lagi dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat tuh ketika sakaratul maut yang kata Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma ketika menafsiri tentang sakaratul maut. Abdullah bin Amr bertanya kepada bapaknya, "Ya abati, kaifa tajiduka Hal ini riwayat disebutkan di dalam kitab At-Tadhkirah bi ahwalil mauta wa umuril akhirah yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi. Artinya, wahai bapakku, bagaimana engkau mendapati dirimu? Dalam artian, bapaknya Amr ibn As radhiyallahu an, sahabat Rasulullah dan ini anaknya Abdullah. Amr ibn As radhiyallahu anhu dalam keadaan sekarat. Wahai bapakku, apa yang kau rasakan? Sakaratul maut maka beliau mengatakan perhatikan yang sedang resah, yang sedang gelisah, yang sedang permasalahan bertumpuk-tumpuk, maka ingat mati dan ingat apa yang ada setelah kematian dari kehidupan-kehidupan akhirat sampai ke surga atau neraka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Amr bin As radhiyallahu Beliau mengatakan ka'anna jambi fitah. Seakan-akan badanku disempitkan. Jadi kalau seandainya ada badan rongga tubuh manusia, kemudian ada penyempitnya. Akibat itu, beliau berkata, nih Pak, Bu, hirup napas dalam-dalam sekarang. Anda yang sedang mudah bernafas, sebelum hal ini terjadi kepada kita. Dan ingat, hal itu terjadi kepada kita mungkin satu tahun depan, Mungkin satu tahun, satu bulan depan, mungkin satu minggu depan, mungkin satu hari depan, mungkin sekarang. Karena kematian tidak ada yang mengetahuinya. Bernafas dalam-dalam sekarang juga. Sebelum saya ucapkan apa yang dirasakan oleh Amr ibn As radhiyallahu an, beliau mengatakan ka'anna jambi fitah seakan-akan jiwaku badanku disempitkan wa ka'anni atanaffasu min sammi ibrah Seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum. Itu sakaratul maut yang sebagian orang kadang-kadang lupa akibat sangat terlena dengan dunianya. Itu sakaratul maut, bernapas dari lubang jarum. Hirup nafas sekarang dalam-dalam indahnya nikmat Allah. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Kapan kita mengingat ini, seluruh permasalahan dunia menjadi hayin, ringan. Tidak ada tidak ada sesuatu yang bisa meresahkan kita lagi karena tujuan hidup manusia muslim bukan dunia. Wallahi sebagian orang kadang-kadang mengatakan seperti sebagian salah mengatakan kalau seandainya di dunia Bukan karena hanya untuk sholat malam, maka aku minta mati kepada Allah sekarang juga. Nggak ada yang bisa diambil manfaat dari dunia. Cepat rusak, susah didapat, kalaupun dapat, cepat hancur. Kalaupun didapat, tidak sempurna. Itu dunia. Itu ciri dominan dengan dunia. Wahai orang-orang yang mendewakan dunia, Wahai orang-orang yang semuanya ukurannya dunia. Saya mau berteman dengan dia kalau saya dapat untung dunia. Tidak berteman karena Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan baik-baik. Ciri dominan dari dunia cepat susah didapat, cepat rusak kalaupun dapat dapat yang tidak sempurna. Ingat, keanni nafas min sabbi ibrah. Belum selesai. Seakan-akan aku bernapas dari lubang jarum. Kemudian kata Amr bin As radhiyallahu an, beliau mengatakan, "Wa ka'anna ghusna tamurumin tamurru min hamati ila min qadamaya ila hamati." Seakan-akan ranting-ranting berduri dipukulkan dari kedua telapak kakiku sampai ke kepalaku. Itu sakaratul maut. Itu dihadapi oleh sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang pantas akhirnya kita ketika membaca Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sakaratul maut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala sakaratul maut beliau meletakkan kedua tangan beliau di ember yang ada air kemudian beliau sapu wajah beliau kemudian beliau tutupi dengan dengan selimut demi mengasakan sakaratul maut. Setelah sesak nafasnya beliau buka selimut tersebut. Kemudian beliau mengatakan, La ilaha illallah, innalil mauti sakarat. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Allah. Ini adalah ucapan beliau untuk menahan rasa sakit. Karena memang kiat yang kedua ini, catat kiat yang kedua. Untuk melegakan permasalahan dunia, kembalikan semuanya kepada Allah. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Da'watul makruh, doa orang yang sedang resah, gelisah, galau, semua dengan permasalahan dunianya, yaitu an yakul Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, la ushriku bihi syai'an. Allah Rabbku, Allah yang mengaturku, memeliharaku, Aku tidak mencirikan Allah Subhanahu wa taala. Lihat Rasulullah tatkala sakaratul maut, la ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian memiliki rasa sekarang. Maka Bapak Ibu saudara-saudari coba kita perhatikan tatkala ketika kita mendengar hadis tadi ya ahlal jannah khuludun bila maut wa ya ahlan nar khuludun bila maut wahai penghuni surga kekal abadi tanpa kematian dengan segala nikmat dan nanti saya akan sebutkan kepada Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian pendahuluan yang lain juga tentang surga yang berkenaan dengan bahwasanya nikmat surga tidak bisa dibayangkan wahai penghuni surga wahai penghuni surga kekal abadi dengan nikmat-nikmat Allah tidak pernah mati wahai penghuni neraka kekal abadi dengan siksa-siksa Allah tidak pernah mati. Kalau orang memikirkan ini, Pak, niscaya dia akan ringan apa yang dihadapi di dunia. Permasalahan apapun, sakit anak, baru lahir sudah sakit anaknya. Kemudian istri sakit-sakitan, dibawa berobat ke sini tidak bisa, tidak belum sembuh, berobat ke sini belum sembuh, berobat ke sini belum sembuh. Maka ingat kehidupan akhirat. Coba perhatikan masalah mengingat kehidupan akhirat yang membuat hati kita tenang menghadapi permasalahan kehidupan dunia yaitu sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72. Ini contoh mengingat kehidupan akhirat akan membuat orang menghadapi permasalahan-permasalahan dunia tenang, nyaman, ringan, mudah, tidak berat, tidak resah, gelisah, galau. Ingat kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Artinya, tidak ada di antara kalian kecuali akan melewati sirat yang sirap itu kalau boleh saya bayangkan terbentang di bawahnya api neraka, terbentang di atasnya sirap. Semua dari kita akan melewatinya berdasarkan ayat ini. Wa in minkum, tidak ada dari kalian. Ini adalah kata yang menunjukkan keumuman. Tidak ada dari kita kecuali akan melewatinya. Illa wariduha Para ulama mengatakan apabila sebelumnya ada peniadaan diakhiri dengan pengecualian maka menunjukkan kepada kekhususan. Artinya semua dari kita akan dimasukkan dan melewati sirat yang ada neraka di sana. Kemudian apa yang terjadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah? Summa karena ala rabbika hatman maqdiyah. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala selamatkan orang-orang yang bertakwa. Tadi semua harus masuk ke dalam neraka. Berarti masuk neraka melewati sirat itu pasti. Yang kedua, kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini belum pasti. Ini yang membuat Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu di pangkuan istrinya menangis. Ketika Abdullah bin Rawaha menangis, sang istri melihat suaminya menangis, ikut menangis. Abdullah bin Rawaha bertanya kepada sang istri, "Ma Apa yang menyebabkan engkau menangis?" Kemudian Sang istri berkata, "Ra'aituka tabki fa baki." Aku melihat engkau menangis wahai suamiku, maka aku pun ikut menangis. Maka apa yang terjadi? Kata Abdullah bin Rawah radhiyallahu an, "Ukhbirna anna wariduha wa lam nukhbar anna kharijuna minha." Allah mengabarkan kepada kita akan masuk ke dalam neraka, melewati sirot yang di situ ada neraka. Tapi Allah belum memberitahukan kepada kita apakah kita bisa keluar darinya. Mengingat yang seperti ini, Pak, akan meringankan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan akhirat. Ini poin pendahuluan pertama. Surga dan neraka kekal. Dan poin yang kedua yang sudah saya jelaskan tadi bahwa mengingat tentang kehidupan akhirat termasuk surga dan neraka meringankan akan permasalahan-permasalahan dunia. Itu poin yang kedua yang sudah saya jelaskan termasuk di dalamnya. Mengingat akan kehidupan akhirat termasuk di dalamnya tentang surga, tentang neraka, maka akan me ringankan beban berat menghadapi permasalahan-permasalahan dunia. Coba kita ambil tentang neraka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah berbicara tentang neraka. Ini masih poin yang kedua mengingat kehidupan akhirat dimulai dari kematian sampai surga dan sampai neraka itu meringankan permasalahan beratnya permasalahan dunia. Coba perhatikan tentang neraka. Apa yang kita bisa ambil poin paling utama tentang neraka? Maka dalam majlis ini saya bisa ringkaskan. Neraka adalah siksa paling terberat yang pernah ada disediakan Allah Subhanahu wa taala. Siksa paling terberat yang pernah Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk manusia. Dari sisi mana Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah tentang neraka? Lihat. Sekali lagi kenapa saya menyimpang kepada neraka? Saya ingin membuktikan kalau kita mikirkan surga neraka, maka permasalahan dunia jadi nyaman, ringan, kecil, remeh, tidak usah terlalu sampai kadang-kadang orang gila. Gara-gara permasalahan dunia. Kadang-kadang orang seperti yang saya sebutkan tadi, ketika ingin bertobat kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian perkara-perkara dunia, dia kemudian mengatakan kepada Allah, Allah tidak adil. Gara-gara di, diuji dunia, berapa banyak manusia yang mengatakan seperti itu? Allah tidak adil. Wallahi ada orang pernah ingin bertobat. Bukan ingin lagi, memang bersudah bertobat. Dulunya begal, dulunya pembunuh bayaran. Kemudian setelah itu ingin bertobat, akhirnya dia meninggalkan pekerjaannya. Kemudian setelah meninggalkan pekerjaannya, bekerja dengan cara yang halal. Dia uji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu baik-baik Bapak Ibu. Memang taubat ya, taubat akan mengampuni dosa, mengembalikan pahala-pahala. Itu keutamaan tobat, tapi jalan menuju tobat tidak seperti seseorang membalik telapak tangan. Tidak. Harus usaha. Nah, tak tatkala usaha inilah kadang orang tersebut diuji oleh Allah sampai keluar perkataan Allah tidak adil. Yang ingin saya maksud dari cerita ini adalah bahwa kadang seseorang menghadapi problematika kehidupan, terutama ekonomi, penyakit, musibah. Kadang seseorang, kadang seseorang menuduh Allah tidak adil. Menuduh Allah tidak adil. Maka agar perkataan itu tidak muncul dari kita. Dan itu perkataan berat, agung, menuduh tuduhan yang tidak paling tidak pantas kepada Allah Subhanahu wa taala, kurang apa Allah kepada kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim, "Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kalian apa yang kalian butuhkan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kalian tidak akan pernah bisa menghitungnya. Para ulama salaf menafsiri ayat ini Allah memberikan apa saja yang kita perlukan dan yang kita tidak perlukan. Itu tadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim ayat 34. Bapak Ibu saudara-saudari kembali ke permasalahan tadi. Mengingat kehidupan neraka misalnya tempat siksa paling terburuk. Tempat siksa paling terburuk. Dari sisi mana? Dari beberapa hal. Maka saya katakan kapan Anda membaca tentang buku di dalamnya tertulis neraka, kapan Anda mendengar ceramah agama, sang ustadz menyebutkan tentang neraka, ingat apa yang saya akan sebutkan sekarang dan mengingat ini menjadikan kehidupan dunia kita tambah nyaman, problematika menjadi ringan. Itu tujuan saya. Coba perhatikan tentang neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma la yamutu fiha wa la Artinya, orang-orang yang dikubur, eh, yang disiksa di dalam neraka, mereka tidak mati, tidak hidup apa maksudnya? La yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak mati, tidak hidup. Maksudnya adalah mohon jangan dijawab ya Pak, saya sedang kajian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Perhatikan, mereka tidak mati, tidak juga hidup. Maksudnya tidak mati yaitu mereka disiksa terus-menerus tapi tidak mati-mati. Kenapa? Karena kapan hancur tubuhnya diganti dengan tubuh yang lain. Disiksa lagi, hancur lagi, diganti dengan tubuh yang lain. Disiksa lagi, hancur lagi. Terus seperti itu. Tidak mati, tidak juga hidup. Maksudnya apa? Tidak hidup terus-terusan disiksa tanpa henti. Itu neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman akan hal itu dalam surat Al-A'la ayat 13. Ya. Seperti misalkan contoh bahwasanya mereka disiksa kemudian dihidupkan lagi. Allah berfirman tentang kegosongan penghuni neraka. Kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul 'adzab. Artinya, setiap kali penghuni neraka kulitnya gosong dibakar oleh api neraka, kami gantikan dengan kulit yang lain. Pak, kalau mikir ini ringan, Pak, permasalahan dunia. Belum dapat pekerjaan, belum dapat jodoh, belum dapat belum bisa bayar hutang. Maka terus berusaha, terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ringan permasalahan. Mikirkan setiap kali Kulit kita gosong maka diganti dengan kulit yang lain, kemudian dibakar lagi liyadzukul adab agar mereka merasakan siksa tersebut. Ini disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 50 56. Itu neraka. Itu yang pertama. Siksanya yang disiksa tidak pernah mati dan tidak pernah hidup. Maksud tidak pernah mati, faham? Tidak pernah hidup juga paham. Tidak pernah mati disiksa terus menerus tetapi hancur dikembalikan lagi hancur dikembalikan lagi tidak pernah hidup karena terus disiksa kemudian lihat neraka yang lain saya katakan dari neraka ringkasannya tempat siksa paling terburuk dilihat dari sisi yang kedua yaitu bahwasanya penghuni neraka siksanya bertambah setiap harinya. Setiap harinya bertambah. Setiap waktunya bertambah, tidak pernah berkurang siksanya. Dalam artian bertambah pedih siksanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana siksaan penghuni neraka mereka itu orang-orang yang disiksa di neraka tidak pernah berkurang siksanya. Saya beri contoh kalau seandainya penghuni neraka naudzubillah diberikan minum dengan minuman air yang mendidih. Air mendidih panasnya sekitar 100 derajat Celcius. Besok harinya mustahil untuk mendapatkan minuman yang 100 derajat Celcius. Lebih 110 derajat Celcius. Hari selanjutnya 120 derajat Celcius. Terus seperti itu. Tambah hari tambah pedih siksanya. Itu neraka. Perhatikan baik-baik yang menyebutkan akan hal ini disebutkan oleh Allah dalam surat Ghafir ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman al 'adzab." Orang-orang yang di dalam neraka berkata kepada malaikat-malaikat penjaga neraka, Kemudian perkataannya adalah wahai malaikat berdoa kalian kepada Allah agar kami penghuni neraka disiks, diringankan siksanya walau sehari. Walau sehari. Bahkan saking bosannya penghuni neraka disiksa, mereka minta mati saja. Saking bosan, disiksa nggak mati. Disiksa dikembalikan lagi. Coba perhatikan surat Fatir ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha kadzalika najzi kull kafur." Surat apa itu? Fatir ayat 36. Dan orang-orang yang kafir, mereka memiliki neraka jahanam. Mereka tidak disiksa lalu mati, Enggak. Siksa masih hidup. Siksa masih hidup. Ya, seperti misalkan nanti di hari kiamat orang-orang yang tidak mau bayar zakat harta yang tidak dizakati tersebut akan berubah menjadi sujaan akra ular hitam yang bertitik dua hitam di kepalanya dan ularnya botak saking banyak bisanya di dalam mulutnya Ular tersebut nanti mengejar-ngejar pemilik pemilik harta tersebut. Ana kanzuk, ana malu. Wahai fulan, sini engkau. Aku hartamu. Aku simpanan hartamu yang engkau tidak berikan sedekah dan zakatnya. Orang tersebut berlari-lari menjauhi si ular, padahal itu hartanya. Lalu apa yang terjadi? Maka tatkala orang tersebut terdesak, maka tidak bisa dia kecuali harus memasukkan tangannya ke dalam mulut si tersebut. Dan kemudian dikembalikan lagi, dikejar lagi terus seperti itu. Walladzina kafaru lahum naru jahannam. Orang-orang yang kafir bagi mereka neraka jahannam la yuqda alaihim fayamu tidak disiksa lalu mati enggak. Wala yukhaffafu anhum min azabnya. Ini yang kedua tidak diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala siksa mereka. Kadzalika najzi kulla kafur. Demikianlah kami memberikan ganjaran, memberikan balasan bagi orang-orang yang kafir. Dan subhanallah, tentang tidak diringankannya siksa, itu Allah ulangi ayat ini dalam beberapa ayat. Sekitar ada tujuh ayat tidak diringankan siksa penghuni neraka. Artinya siksa hari ini seperti ini, siksa besok seperti lebih, lebih terus lebih. Makanya Pak, kalau sudah mikir seperti ini, tambah seorang segera bertobat. Sebagaimana yang dikatakan tadi oleh Abu Ali Ad-Daqqaq. Barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan tiga hal. Yang pertama, ta'jilu taubah, bersegera bertobat. Yang kedua, qanaatul qalb, hati yang tenang, hati yang puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, nasyatul ibadah, semangat dalam beribadah kepada Allah. Ingat neraka. Maka niscaya akan segera bertobat. Niscaya akan puas hati. Kalau sudah puas hati, Pak, tidak mudah, tidak tidak akan pernah orang menghalalkan segala cara untuk mengais rezeki. Karena puas hatinya. Saya pernah berpikir, orang-orang yang korupsi, padahal mereka mempunyai harta berlimpah ruah, kok masih korupsi? Tahu penyebabnya apa, Pak? Tidak puas. Berarti, nih ingat baik-baik, kekayaan ada pada kepuasan hati. Garis bawah itu baik-baik. Catat tuh baik-baik. Kalau perlu jadikan status di Facebook. Sedikit-sedikit main Facebook, sedikit-sedikit main WhatsApp. Ya, baca Quran gak pernah. Nah itu nanti akan saya bahas tentang surga dunia. Kita baru membicarakan tentang pendahuluan surga. Ini baru mukadimah pak. Kajian kita belum. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ingin tahu ayat-ayat yang menyebutkan bahwa siksa neraka tidak pernah diringankan, saya sebutkan surat dan ayatnya saja, Surat Al-Baqarah ayat 86. Surat Al-Baqarah ayat 162. Surat Ali Imran ayat 88. Surat An-Nisa ayat 28. Surat An-Nahl ayat 85. Tadi yang sudah kita bahas surat Fatir ayat 36. Kemudian surat Ghafir ayat 49. Al-Baqarah 86, Al-Baqarah 182 162, Ali Imran ayat 88 sedikit tentang menyimpang sedikit tentang nama saya pernah ditanya tentang Ustaz boleh nggak kasih nama Ali Imran? Nama anak kita dikasih nama Ali Imran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran kan ada namanya Ali Imran. Maka jawabannya, kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab tidak pas. Karena Ali itu sebenarnya bukan Ali. Bukan seperti Ali bin Abi Thalib, bukan. Ya, tetapi Ali itu pakai Hamzah. Ali Imron, Artinya keluarga Imron, Ya. Jadi kurang tepat kalau dikasih nama apa? Ali Imron. Mohon maaf kalau yang namanya Ali Imron. Apakah harus diganti? Enggak mesti juga. Ya. Karena mungkin yang dimaksudkan dengan Ali Imran Ali pakai Ain, Ali Imran, Ali dan Imran. Silahkan saja kalau begitu. Tapi kalau yang dimaksudkan dari Al-Quran, Ali Imran kan ada surat Ali Imran, Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, An An-Nisa, eh Ali Imran, An-Nisa. Surat ketiga. Ali Imran itu maksudnya adalah keluarga. Al itu adalah apa? Keluarga Imran. Ya bukan Ali ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kadang-kadang juga permasalahan nama ini jangan terlalu aneh-aneh lah nama. Saya sering ditanya Ustaz, tolong kasih nama anak saya. Saya baru kelahiran anak. Dan kalau bisa nama anaknya yang jarang manusia bernama dengannya, yang agak nyentrik. Saya bilang apa ini? Fir'aun. Ifrit gitu Manusia jarang bernama dengannya. Ada pelajaran menarik, Pak. Para imam, Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, ya, kemudian Imam Muslim, eh, Imam banyak imam itu kebanyakan mereka mempunyai kunyah Abu Abdillah. Nama panggilannya Abu Abdillah. Berarti mereka minimal mempunyai anak namanya Abdullah. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Carilah nama anak-anak yang tidak perlu kita bertanya dengannya. Nama yang jelas, nama yang kita tidak perlu bertanya kepada ustaz, ustaz cocok nggak nama ini? Emang sang ustaz peramal? Ya, nggak perlu. Nama yang jelas. Nama yang jelas saja kadang-kadang di sampai di Indonesia dipanggil pun aneh-aneh. Misalkan namanya seperti misalkan Saleh. Sebenarnya yang paling bagus adalah namanya Saleh bukan solihin, solihin itu berarti orang-orang soleh banyak tadinya. Itu pun tidak mengapa kalau dikasih nama solihin, tidak perlu diganti. Nanti semuanya pada ganti lagi. Ya nggak mesti solihin. Itu pun nanti solihin dipanggil siapa? Isul. subhanallah. Bagus-bagus namanya soleh atau solihin, isul dipanggil. Ya, Misalkan nama Abdur Razak. Bagus saja Abdur Razak. Dipanggil namanya siapa? Ojak. Nah, subhanallah. Ada orang namanya Nur Khalidah. Dipanggil siapa? Ilit. Ya, dipanggil dari Ilit Nur Khalidah. Ilitnya yang dipanggil. Ya, panggil yang besar, Pak. Ada cerita menarik Bapak Ibu sedikit tentang menyimpang tentang nama ini. Ketika duduk di majlis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah di Masjid Nabawi, ada orang bertanya waktu itu di majlis "Syekh, kalau kita di Indonesia ini orang ini pasti saya bilang yang nanya orang Indonesia." Mereka dia nanya, "Syekh, kalau kita di Indonesia Abdul Rahman namanya, tapi kalau dipanggil Aman boleh enggak?" Maka kata Syekh, Abdurrahman dipanggil Abdurrahman. Di, diketawakan kita waktu itu satu Masjid Nabawi. Abdurrahman panggil aman, subhanallah. Ya. Maka Bapak Ibu saudara-saudari kembali ke permasalahan tadi. Jadi itu mukaddimah yang kedua bahwa mengingat kehidupan akhirat akan me meringankan beban berat problematika kehidupan dunia. Dan itu amalkan Pak, amalkan itu. Ya, amalkan. Jangan hanya di majelis ini saja, di luar sana diamalkan. Kalau kita ada beban berat problematika kehidupan dunia, ingat kehidupan akhirat. Dan subhanallah, majelis ilmu itu majelis yang berkah. Saking berkahnya, orang merasa tenang di dalamnya. Dan kalau di luar dia merasa gelisah. Saking tenangnya ada orang pernah cerita sama saya. Ustaz, saya ini punya penyakit insomnia. Susah tidur. Saya bisa tidur kalau lagi di majelis ilmu. Subhanallah. Ajib ya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita mukadimah yang ketiga masih pendahuluan surga bahwa kehidupan eh, kesuksesan hakiki adalah tatkala seorang masuk surga jauh dari api neraka kesuksesan hakiki adalah tatkala seseorang masuk surga jauh dari api neraka ini kesuksesan, nilai kesuksesan yang tidak ada nikos di dalamnya. Tidak ada perdebatan di dalamnya. Semua dari kita, bahkan sampai orang kafir yang tidak beriman kepada Allah pun setuju dengan hal ini. Bahwa orang yang sukses yang hakiki adalah bukan dengan harta yang melimpah ruah, mobil yang mewah, rumah yang mega, Emas kiloan ah, enggak. Saya pernah melihat seorang perempuan memakai emas dari mulai sini pergelangan tangan sampai siku dia pakai semua. Ya, apakah sukses? Tidak juga. Kita dari sini meyakini kita dan ini semua adalah sep, semua sepakat bahwa kesuksesan hakiki bukan dengan kesuksesan dunia, Kesuksesan hakiki adalah tak tatkala seseorang bisa masuk surga jauh dari api neraka. Meskipun di dunia dia mantan budak disiksa oleh orang kafir Quraisy seperti bilang. Tapi sukses. Suara trompahnya di depan Rasulullah SAW ketika di dalam surga. Itu yang sukses. Mulai saat sekarang Pak, Kapan kita melihat seseorang, kapan kita berkenalan dengan seseorang, kapan kita bertemu dengan seseorang, maka yang dilihat bukan perkara duniawi. Innallaha la yamuru ila suarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat kepada bentuk rupa kalian, kepada harta kalian walakin yamuru ila qulubikum wa amalikum tetapi Allah melihat kepada hati iman dan amal karena kesuksesan bukan dengan lahiriah. Kesuksesan tatkala Anda bisa masuk surga jauh dari api neraka. Karun simbol kesuksesan di dunia. Kalau seandainya digali di tanah di dalam masjid ini dapat harta karun, maka dapat harta yang tersimpan. Orang akan menyatakan ini hartanya karun, padahal karun belum ten, belum pernah datang ke sini. Belum pernah ke Bekasi, Karun. Kirun mungkin pernah. Ya, perhatikan baik-baik. Itu pegang baik-baik. Dalil yang menunjukkan akan hal ini surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Artinya setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Barang dan sesungguhnya innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya ganjaran pahala kalian akan diberikan secara sempurna nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang-orang yang sukses. Surat Ali Imran ayat 185. Al-Syekh al allama Abdul bin Nasir Sa'di rahimahullahu taala mengatakan, "Faqad faz" yaitu yafuzu kullal fawz Maksud daripada sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang benar-benar sukses. Tidak ada kesuksesan selain itu. Masuk surga jauh dari api neraka. Maka mulai saat sekarang Pak, rubah cara berpikir kita. Bagaimana saya sukses di akhirat? Tetapi pemikiran seperti ini bukan berarti kita harus melarat di, di dunia. Enggak. Islam tidak mengajarkan agar kita melarat di dunia. Islam mengajarkan bahkan 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Sa'ad fil jannah, Sa'id fil jannah, Zubair fil jannah, Talha fil jannah, Abu Ubaidah fil jannah. Semuanya ini ternyata saudagar-saudagar kaya. Ya. Ketika kita berpikiran bahwa konsep hakiki dari kesuksesan adalah kesuksesan akhirat, masuk ke dalam surga jauh dari api neraka, bukan mengajari kita untuk melarat tetapi mengajari kita bagaimana tahu kesuksesan hakiki, yaitu bagaimana kita bisa masuk surga jauh dari api neraka. Firaun, dia mendapatkan tahta, sukses di dunia mendapatkan tahta. Apakah sukses di akhirat? Jangankan di akhirat, di dunia saja disiksa oleh Allah. Tidak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak sukses. Abu Lahab, Abu Jahal, dua orang yang sangat terkenal di tanah Mekah. Di tengah orang-orang kafir Quraisy. Apakah sukses? Tidak. Abu Lahab dua kakinya masih berjalan di atas muka bumi. Nafasnya masih di hidungnya. Hayatnya masih di rongga tubuhnya. Sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selana zatalab akan dibakar dalam api neraka jahanam. Dan ini mukjizat Al-Qur'an bahwa Abu Lahab sampai matinya tidak beriman. Dan fi'lan benar. Tidak sukses. Ketenaran tidak menjadikan kesuksesan. Di mana-mana di, syuting orang, wawancara orang, dihormati orang, ternyata tidak sukses. Kalah dengan Bilal, mantan budak berkulit hitam, disiksa oleh Umayyah. Di tengah padang pasir, dilempari batu oleh anak-anak kecil, dihinakan tetapi sukses masuk surga. Suara sur, suara, suara terompahnya ada di depan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditanya oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam amalan yang bisa memasukkan dia ke dalam surga seperti itu. Subhanallah. Ini kesuksesan. Maka saya sering katakan, jangan-jangan yang memungut mengut sampah mereka mengais rezekinya dengan cara seperti itu. Itu adalah lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita-kita. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, poin yang ketiga sebagai pendahuluan surga bahwa kesuksesan hakiki adalah seseorang masuk surga jauh dari api neraka. Poin yang keempat. Konsep hidup berpikir seorang muslim adalah bagaimana dunia menjadi bekal untuk kehidupan akhirat. Ini pendahuluan yang keempat. Yang keberapa? Keempat. Bagaimana dunia menjadi bekal untuk kehidupan akhirat kita? Allah Subhanahu wa taala Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Mali walid dunya fa ana karakibin astaghillu tahta syajarah thumma raha thumma raha fatarakaha artinya apa hubunganku dengan dunia aku hanya sebatas seorang pengembara yang berteduh di sebuah sebuah di bawah sebuah pohon kemudian dia bangun dan kembali melanjutkan perjalanannya dan meninggalkan pohon tersebut. Itulah konsep berfikir hidup bagi seorang muslim. Dunia hanya sebatas bekal. Hadis yang saya sebutkan tadi, hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah. Masali wa masalu dunya karakibin fi ghilli syajarah thumma raha fatarakah. Apa keperluanku dengan dunia? Perumpamanku dengan dunia adalah seperti seorang pengembara berteduh di sebuah pohon. Apakah masuk logika kita, Pak? Kalau berteduh di sebuah pohon, tempat teduh dia bikin istana besar. Dia tergila-gila dengan tempat teduh tersebut, tidak ingin ketujuannya ke asal tujuannya. Tempat berteduh. Astadhillu tahta syajarah. Habis itu kemudian meninggalkan pergi ke tempat asli tujuannya dan meninggalkan tempat berteduh tersebut. Itulah dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep berpikir hidup seorang muslim menjadikan dunia hanya sebatas bekal untuk menuju kehidupan akhirat yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaan ini kita ambil faedah nantinya. Saya sebutkan dulu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang beriman mana yang paling utama? Orang beriman manakah yang paling utama? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Yang paling baik akhlaknya Kemudian beliau ditanya lagi. Yang bertanya siapa tadi? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Fa'ayyul mu'minina akyas? Orang beriman mana yang paling cerdas? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas." Perhatikan nih, yang paling banyak mengingat kematian itu orang yang cerdas dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah kematian ini konsep berpikir hidup seorang muslim kehidupan dunia hanya bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kehidupan dunia dan itulah kehidupan hakiki itu kehidupan akhirat yang cuma ada dua tempat surga atau neraka. Yang paling baik persiapannya setelah kehidupan dunia, merekalah orang-orang yang cerdas. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun konsep berpikir orang-orang kafir bagaimana? Perhatikan baik-baik Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an konsep berpikir hidupnya orang kafir dan sangat ironi sebagian kaum muslim menyerap konsep ini dan dimasukkan ke dalam jiwanya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin." Artinya, kata orang kafir, kita ini hidup cuma di dunia. Dan kita tidak akan pernah dibangkitkan. Ini gaya berfikirnya orang kafir tentang kehidupan. Gaya berfikirnya orang kafir tentang kehidupan. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-An'am ayat 29. Apa gaya berfikirnya hidupnya gaya berfikirnya orang kafir tentang kehidupan? Yang ada cuma kehidupan dunia dan tidak ada hari kiamat. Catat itu, gaya berfikir hidupnya orang kafir adalah yang ada cuma kehidupan dunia dan tidak ada kiamat. Dan jangan diserap ini. Sebagian orang menyerap ini. Seakan-akan dia ingin selama-lamanya hidup di dunia. Kalau ditanya, Pak, mau mati nggak? Oh, ntar aja, Set. Belum siap. Belum siap mendingan beramal. Enggak, masih terperosok ke dalam dunia maksiat, dosa. Dan saya katakan, Pak, ingin mati, ingin bertemu dengan Allah itu iman. Itu iman. Dan itu bedanya kita dengan para sahabat. Para sahabat ketika datang kepada raja yang kafir mereka mengatakan, "Aslim taslam." Wahai raja, yang kafir ini. Ada seorang sahabat datang, masuk Islam ka kamu, maka kamu akan selamat. Wa illa atika birijal yuhibbunal mauta minal haya. Kalau tidak, aku akan datangi engkau dengan pasukan kaum muslim yang lebih mencintai kematian dibandingkan kehidupan. Kenapa demikian, Pak? Apa sebabnya? Para ulama salaf mengatakan Kenapa kita takut mati sedangkan para sahabat dan salafus soleh tidak takut mati? Bahkan mereka menginginkan segera bertemu dengan Allah. Dan saya katakan tadi, rindu, ingin bertemu dengan Allah. Dan itu diawali dengan kematian, itu termasuk iman. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah." Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, niscaya Allah menyukai dan ingin bertemu dengannya. Kenapa para sahabat lebih cinta mati dibandingkan hidup? Sedangkan sebagian orang di zaman sekarang, termasuk kita mungkin, lebih suka hidup dibandingkan mati. Bukti nyata, Pak, kalau dicabut nyawanya oleh malaikat ngot sekarang, mau nggak? Ah, nggak mau, Ustaz. Ntar aja deh. Pasti jawabannya dengan ringan begitu dengan alasan-alasan nanti macam-macam masih banyak dosa masih bisa beramal masih ini masih ini maka jawabannya kenapa para sahabat seperti itu lebih menyukai mati para ulama salat mengatakan li'annahu ma'ammarud dunya ya afwan li'annahu ma'ammarul akhirah wa kharrabud dunya karena para sahabat memakmurkan kehidupan akhirat dan menghancurkan kehidupan dunia dalam hatinya. Makanya mereka ingin melihat apa yang sudah mereka makmurkan. Mereka punya rumah di, di, di akhirat. Mereka punya transportasi di akhirat. Mereka punya harta melimpah ruah di akhirat. Itu yang membuat mereka ingin segera mati. Sebagian dari kita atau mungkin seluruhnya kebalikannya. Ammarud dunia wa kharrabul akhirah memakmurkan dunia dunia dunia dunia saja bahkan kadang-kadang seseorang tidak bisa dihubungi sebagian orang kadang-kadang kalau seandainya dia belum dapat dunia oh kemana-mana menemani ustaz ya kemana-mana menemani ustaz setelah sudah menikah dapat pekerjaan ditelepon ustaznya afwan ustaz afwan afwan Akhirnya yang asalnya mungkin di majelis ilmu duduk di pertama, ya. Kemudian mulai mundur, mulai mundur, akhirnya tidak ada. Enam bulan kemudian di penjara. Sedikit menyimpang tentang saya mas, uh, teringat kata-kata penjara. Perhatikan baik-baik. Termasuk syukmul maksiat. Buruknya maksiat adalah membuat orang tidak nyaman duduk di tengah orang-orang soleh. Itu buruk maksiat. Coba ajak aja orang-orang yang maksiat. Entah maksiat apa saja. Dari mulai maksiat terbesar, kesyirikan, sampai dosa-dosa besar. Berjudi, minum khamar, berzina, mencuri, membunuh. Ajak ke masjid. Maka dia akan mengatakan, pantas gak saya duduk di masjid? Bahkan ada orang subhanallah, saya ini cerita hakiki. Si Fulan diajak ke masjid, belum pernah duduk di majelis ilmu. Maka kemudian dia nanya, kalau ke majelis ilmu, uh, bajunya emang pakai baju seragam apa? Ih, subhanallah. Ada baju seragam gitu? Majelis ilmu? Kenapa perasaan itu timbul? Karena buruknya maksiat membuat orang tidak nyaman duduk dengan orang-orang saleh. Maka saya katakan tadi, kapan dia mulai bermaksiat? Mulai dia jauh, menjauh, menjauh. Eh ternyata masuk penjara atau ternyata dicelak dengan maksiatnya. Kenapa? Itulah buruknya maksiat. Membuat orang tidak nyaman duduk dengan orang-orang saleh. Kembali ke permasalahan kita Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah yang keberapa tadi? Yang keempat, yaitu bahwasanya perendahuluan tentang surga adalah bahwa konsep berpikir hidup seorang muslim yaitu dunia dijadikan sebagai bekal untuk kehidupan surga, untuk kehidupan akhirat. Sedangkan konsep berpikir hidup orang kafir bagaimana? Mereka tidak meyakini akhirat. Dunia adalah segala-galanya. Dan itu sangat disayangkan diserap oleh sebagian orang yang ada dalam benaknya dunia dunia kalau sudah dihubungi sulit tidak bisa dihubungi kalau seandainya kecuali kalau ada keuntungan dunia ini para ikhwan yang dirahmati Allah dan dalil yang lain tentang konsep hidup berpikir orang kafir surat Al-Mu'minun ayat 37 in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthin tidak ada kecuali kehidupan kita di dunia, kita mati, kita hidup, dan kita tidak akan dibangkitkan. Gak percaya hari akhirat. Kemudian Al-Jathiyah ayat 24 Allah berfirman wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilm inhum illa yadhunnun mereka mengatakan orang-orang kafir mengatakan tidak ada kecuali kehidupan dunia kita ini aja kita mati, kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali waktu. Selesai. Tidak ada hari kebangkitan. Itu gaya-gaya berfikirnya orang-orang kafir. Tidak mempercayai hari kiamat. Dan sangat disayangkan sebagian kaum muslim menyerap perkara itu. Apa maksudnya? Contoh. Ya, Orang-orang yang maksiat. Kita tidak mengkafirkan orang yang maksiat. Tetapi al-maksiatu baridul kufur. Maksiat bisa-bisa menghantarkan secara perlahan kepada kekafiran. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang bermaksiat pada saat yang bersamaan dia akui atau dia tidak akui, dia mulai kurang percaya tentang surga atau neraka. Dia tidak memikirkan nanti akan dihisap, nanti akan di siksa, nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Maka Bapak Ibu saudara-saudari gaya hidup yang seperti ini dijauhkan dari dalam diri kita. Kemudian pendahuluan yang ke kelima tentang surga. Pendahuluan yang kelima tentang surga. Perhatikan baik-baik Allah Subhanahu wa taala berfirman Betul ya yang kelima? Ya. Pendahuluan yang kelima tentang surga bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan eh pendahuluannya adalah bahwa ringkasan dari surga akhirat adalah nikmat terindah yang tidak pernah dibayang bisa dibayangkan. Saya ulangi, ringkasan surga akhirat adalah nikmat terindah yang tidak pernah bisa dibayangkan. Dan ini faedahnya apa, Pak? Faedahnya semakin kita ingin orientasinya cuma akhirat. Tadi saya agak lupa menyebutkan tentang poin yang ke e, keempat tadi ada faedah dari hadis dari Abdullah bin Umar tadi. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal Wahai Rasulullah, orang beriman mana yang paling utama? Simpan dulu yang kelima nanti dulu. Saya ingin mengupas ini dulu. Orang beriman mana yang paling utama? Kemudian Beliau ditanya lagi, ayul mu'minina atyas. Orang beriman mana yang paling cerdas? Pelajaran yang kita bisa ambil dari ini adalah gaya hidup para sahabat Nabi yang mereka mendapat ridho Allah. Kenapa sampai mereka dapat ridho Allah? Yang mana kalau sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga. Kenapa mereka para sahabat diridhoi oleh Allah? والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد الله لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Para sahabat generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah telah menyediakan untuk mereka surga yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itu ada selama-lamanya. Itu adalah kemenangan yang agung. Surah Taubah ayat 100. Pertanyaannya, kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka diridhoi oleh Allah? Kenapa mereka diridhoi oleh Allah dan semua dari mereka dijamin surga? Apa gaya hidup mereka? Apa amalan mereka? Amalannya ini yaitu kalau untuk urusan akhirat maka harus mencari yang paling saya ulangi faidah ya faidah sebelum kita masuk kepada poin yang kelima gaya hidup para sahabat kebiasaan para sahabat Nabi Kenapa mereka sampai dapat ridho Allah? Dengan ridho tersebut mereka dijamin dijamin apa? Surga. Wa kullan wa'adallahu husna Artinya, dan semua dari mereka Allah janjikan surga semua dari mereka Allah janjikan surga. Imam Ibnu Hazm mengatakan ayat ini wa kullan setiap dari mereka. Kul adalah kata yang menunjukkan keumuman yang paling kuat. Setiap dari para sahabat dijanjikan Allah surga tanpa terkecuali. Kenapa mereka demikian? Apa yang mereka amalkan? Ini amalannya adalah untuk urusan akhirat, maka mereka mencari yang paling baik, yang paling bagus, yang paling dicintai Allah, yang paling tinggi selalu. Sholat yang paling banyak pahalanya. Jangan mau yang sepersepuluh, harus yang setengah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Inna rajula la yusalli wama kutiba min salati illa usruha au tus'uha sampai au nisfuha. Sesungguhnya seseorang sholat dan tidak dituliskan pahala sholatnya kecuali seper sepuluh, seper sembilan, seper delapan, seper enam, seper tujuh, seper enam, seper lima, seper empat, seper tiga setengah. Artinya orang sholat dalam satu masjid, imamnya satu, gerakannya satu, bacaannya satu, waktunya satu, semuanya sama, tetapi beda-beda pahalanya. Maka gaya hidup para sahabat mencari pahala yang paling tinggi. Dalam sedekah, Rasul saw bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, "Ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Bukan sekedar sedekah, cari yang paling besar pahalanya. Apa sedekah yang paling besar pahalanya? Gimana? Bersedekah kepada siapa? atau bersedekah dalam keadaan siapa? Dalam keadaan bagaimana? Lihat Rasulullah SAW bersabda, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'mulul ghina." Kamu bersedekah dalam keadaan kamu sehat. Kalau sehat itu biasanya ingin makan banyak. Kalau ingin makan banyak biasanya simpul, timbul sifat bakhil. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat, punya sifat bakhil, ingin kaya, takut miskin, sedekah juga. Nah, itu yang paling besar pahalanya. Dan itu nanti kita akan bahas surga du surga dunia. Dalam bersedekah, dalam berkurban, harus yang paling besar, harus yang paling gemuk. Sebagaimana Rasul SAW. Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Dhuha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bikabsaini amlahaini azimaini saminain." Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkurban dengan dua domba jantan besar gemuk untuk urusan akhirat harus yang paling jangan yang ngecek-ngecek ini kalau berkurban mencari panitia kurban yang jual sapi yang paling murah akhirnya datang di hari raya kurban sapi-sapi setengah kambing karena saking kurusnya. Ya. Untuk urusan surga harus mencari yang paling tinggi. Apa? Surga yang paling tinggi? Firdaus. Maka disebut dengan Al-Firdausul A'la. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Tirmidzi, "Is'alul Firdaus." Minta kalian surga Firdaus. Fa'innaha a'lal jannah. Sesungguhnya Firdaus adalah surga yang paling tinggi. Jangan mau yang sekedarnya. Ada orang pernah berkata kepada saya, Ustaz, saya ini tahu surga itu, saya ingin masuk surga. Tapi saya ini tahu diri sendiri. Tahu saya ingin itu foya-foya, sukanya nonton. Nonton itu kalau ditonton lawak, yang hahaha hihi. Saya tidak suka beribadah yang begitu hard, itu susah. Tapi saya ingin masuk surga Ustaz. Boleh nggak berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam surga meskipun emperan doang? Nggak boleh. Harus syari yang paling tinggi. Surga bukan sekedar masuk surga, surga yang tanpa hisap, tanpa azab. Enak masuk surga tanpa hisap, tanpa azab. Enak nggak? Emang sudah benar? Ya? Surga tanpa hisab, tanpa azab. Rasulullah SAW bersabda, lihat pemandangan hisab. Hisab. Man nuqisal hisab faqad halak. Barang siapa yang diteliti tatkala hisabnya, dia pasti binasa. Itu gambaran hisab. Maka kalau orang masuk surga tanpa hisab, itu enak sekali. Kita kalau keluar negeri tanpa imigrasi, tanpa ngantri, tanpa stempel, langsung sky priority langsung masuk prioritas. Maka pada saat itu adalah indah sekali, masuk surga tanpa hisab tanpa. Minta kepada Allah. Ya Allah, Allah. Sebagaimana doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilni jannah, Allahumma adkhilni jannah, Allahumma adkhilni jannah. Ya Allah, masukkan aku ke dalam surga. Si kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berdoa kepada Allah meminta masuk ke dalam surga tiga kali, maka surga akan berdoa. Ya Rabbi adkhilhu fiya. Surga yang akan berdoa. Wahai Robku masukkan orang tersebut kepadaku. Ya harus cita-citanya tinggi. Jangan cuma dunia, dunia. Ya, untuk urusan akhirat harus perfect. Ini sebagian orang kadang-kadang untuk urusan dunia yang harus perfect. Istri nggak mau yang second. <laughs> Istri ada second. Ya. ya, istilah baru nih, istri second. Ya, nggak mau. Harus yang perawan, harus yang Wah, uh, subhanallah. Kadang-kadang terlalu berlebihan. Dan dia tidak tahu diri. Ya akhi, ngaca dulu ngaca. Maunya yang bidadari, ngaca ya akhi. Ada orang pernah berdoa pak di hadapan Ka'bah. Ini cerita intermezzo anekdot saya. Berdoa di hadapan Ka'bah, ya Allah, zawijni zawjatan salih Wahai Allah, berikan aku istri yang salih Ini sudah bagus doanya. Istri yang salih Karena salihah baik rupa, baik akhlak, baik agama, salihah pokoknya. Yang keliru dia mulai rinci. Ya Allah, tinggi semampai. Rambut lurus. Kemudian semua dia dia sebutkan. Pas itu kan di hadapan Ka'bah. Kalau orang lagi tawaf, perempuan lagi tawaf, mereka tidak memakai cadar. Kelihatan wajahnya. Orang tersebut berdoa pas lagi menyebutkan spesifikasi yang dia inginkan lewat perempuan Arab cantik sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya Allah, kalau bisa seperti ini nih. Ini keliru para ikhwah dalam berdoa, berdoa ya. Ya, tidak tidak perlu kita berdoa terlalu rinci. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga, buatkan saya rumah di surga, warnanya hijau. Enggak perlu. Untuk urusan akhirat, minta yang paling tinggi. Beramal yang paling tinggi. Sebagian orang untuk urusan dunia, mau yang paling bagus. Yang mana dunia tadi saya katakan, apa? Sifat dunia. Tiga. Susah didapat, dapat rusak, kalaupun dapat tidak sempurna. Susah didapat Pak surga itu, eh dunia itu susah dapat. Kalau kata pedagang es kelapa muda, kami perkumpulan es kelapa muda, pedagang es kelapa muda. Kami menyatakan berhenti dari bekerja menjual es kelapa muda. Kaum muslim yang ingin minum es kelapa muda, manjat sendiri sana kelapanya. Susah didapat cepat rusak, cepat basi. Saya pernah punya kawan di Surabaya, beliau suka sekali makan buah kelengkeng. Saking sukanya nanam pohon di depan rumahnya agar bisa berbuah eh, pohon tersebut berbuah kelengkeng dan tidak usah beli-beli lagi. Bertahun-tahun menanam buah pohon tersebut nggak berbuah-buah. Sampai disemprot agar berbuah. Dalam hati saya, hm, dunia ingin buah kelengkeng nyemprot. Susah didapat. Ya. Coba lihat surga. Lihat yang tertipu dengan dunia. Saya sebutkan secara ringkas orang-orang yang tertipu dengan dunia. Satu, melalaikan kewajiban gara-gara dunia. Ini tertipu dengan dunia. Melalaikan sholat, melalaikan zakat, melalaikan berzikir, tidak pernah baca Quran gara-gara dunia. Ini tertipu dengan dunia. Dua, yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Mencuri, sogok, riba, mengoplos, memalsukan, menipu, menjual barang-barang yang haram, ini orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Ini orang-orang yang tertipu dengan dunia. Pak, kapan kita tertipu dengan dunia atau mulai cenderung tertipu dengan dunia? Maka perhatikan indahnya surga. Niscaya kita akan tidak tertipu dengan dunia. Atau boleh Bapak catat kiat agar tidak tertipu dunia memperhatikan indahnya surga. Indahnya surga berkaitan dengan tadi. Kalau di dunia sulit didapat. Sulit Pak, dapat dunia itu sulit. Kalaupun dapat cepat rusak. Ya. Coba lihat orang-orang yang ingin menikah. Susah didapat. Ya, itu pun adalah calon terakhir. Itu pun terpaksa dimau diterima. Sulit didapat. Kalau sudah dapat pun cepat tua. Dan ternyata kalau sudah dapat enggak sempurna. Ya, itu dunia. Beda dengan akhirat, beda dengan surga. Lihat, Allah berfirman di dalam surat Al-Insan ayat 14 sampai 15. Wadaniatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Naungan pohon surga nih yang tertipu dengan dunia melalaikan kewajiban. Hayya ala salah, hayya al falah, sibuk dengan pekerjaannya, dagangannya, tokonya, rumahnya. Tidak pernah baca Quran, baca Quran nggak pernah, subhanallah. Muslim kok ada orang nggak pernah baca Quran? Baca koran langganan. Ya, Lihat orang-orang yang tertipu dengan dunia. Naungan pohon-pohon surga itu sangat rindang. Sampai-sampai dia tidak pernah melihat matahari. Penghuni surga tidak pernah melihat matahari. Jadi nggak ada panas pak di surga itu nggak ada panas. Nggak ada sumuk itu nggak ada. Ya, tidak ada sedih di surga, tidak ada uh, iri di surga nggak ada. Makanya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kemudian kita lanjutkan. Wa dzullilat qutubuha dan ranting-ranting buah, pohon-pohon surga direndahkan serendah-rendahnya. Apa apa tafsirannya? Ranting-ranting buah pohon-pohon di surga direndahkan serendah-rendahnya. Maka Imam Ibnu Katsir menyebutkan beberapa tafsiran di antaranya maksud direndahkan serendah-rendahnya apabila penghuni surga berdiri maka pohon ranting buah pohon surga itu ikut berdiri di sampingnya. Jadi nggak perlu nggak ngambil begitu nggak ada. Jadi manjat di surga nggak ada. Ya, kemudian duduk. Kalau seandainya penghuni surga duduk, maka ranting buah pohon surga ikut duduk di sampingnya. Kemudian kalau penghuni surga rebahan, ranting buah pohon surga ikut rebahan di sampingnya. Bisa dibayangkan? Bisa? Enggak bisa, Pak. Nggak bisa dibayangkan. Karena seperti yang saya bilang, surga itu adalah sebagaimana yang saya ringkaskan, nikmat paling indah yang tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Dan ini diambilkan dari hadis Rasul riwayat Imam Ibnu Majah. Fa innal jannata la khatara laha. Surga adalah nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan di dalam hati. indahnya seperti itu, kemudian kita lalaikan dunia. Ah, indahnya seperti itu, kemudian kita tertipu dengan dunia yang susah didapat, cepat rusak, kemudian tidak sempurna. Maka yang seperti ini obat pak. Kapan kita tertipu dunia, ingat surga. Kembali lagi terus berusaha lagi. Walladina jahadu fina lanahdiannahum subulan. Yang kelima tadi apa? pendahuluan yang kelima surga ringkasan dari surga nikmat yang terindah yang tidak pernah terbayangkan itu yang kelima sudah saya bahas tadi barusan maka kita masuk sekarang kepada surga dunia ini baru inti kajian kita dan inti kajiannya sebenarnya sangat mudah dipahami yaitu dan inti kajian ini tidak akan bisa maksimal Anda memahaminya kecuali dengan pendahuluan-pendahuluan tadi. Sebelum saya ucapkan pendahu, uh, surga dunia ada tambahan pas sedikit yang keenam nggak apa-apa tambahan sedikit saja ini bahwa pendahuluan tentang surga yaitu seseorang tidak akan pernah sukses memahami nikmat-nikmat surga yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan konsep dari Abdullah bin Abbas. Catat seperti itu. Seseorang tidak akan pernah sukses memahami nikmat-nikmat surga yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran dan Sunnah kecuali dengan konsep Abdullah bin Abbas. Apa konsepnya Abdullah bin Abbas? Perhatikan, beliau berkata dalam tafsir Imam Nukathir. Ketika menafsiran surat Al-Baqarah, beliau mengatakan, "Laisa fid dunya mimma fil jannah illal asma." Artinya, tidak ada sesuatu yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga sama kecuali nama. Saya ulangi. Bahasanya biar mudah dipahami. Tidak ada yang sama sesuatu di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali cuma nama. Kecuali cuma nama. Jadi misalkan saya beri contoh. Saya ulangi ya. Poin yang keenam pendahuluan tentang surga bahwa seseorang tidak akan pernah sukses memahami nikmat-nikmat yang ada di surga yang disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an atau dalam sunnah hadis-hadis Rasul kecuali dengan konsep yang dipaparkan oleh siapa? Abdullah bin Abbas. Bagaimana konsep beliau? Beliau mengatakan laisa fid dunya mimma fil jannati illa asma. Tidak ada nikmat, tidak ada yang sama apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga kecuali cuma nama. Contoh, Pak. Contoh ini saya ambilkan dengan sedikit cerita biar mudah dipahami. Saya bercerita tentang nikmat surga di sebuah pengajian. Waktu itu subuh-subuh saya bercerita tentang nikmat surga. wow. salah satu nikmat surga diantaranya surga nanti surga nanti ada sungai dari Homer. Kalau di dunia khomernya apa? Memabukkan. Ini bukan hanya satu gelas, dua gelas, satu botol, dua botol enggak. Sungai dari khomer. Setelah pengajian ada bapak-bapak tua datang, Ustaz. Maka dia dengan dengan apa namanya seriusnya, Ustaz. Tadi Ustaz menyebutkan bahwa di surga ada khomer dan khomernya tidak sama dengan apa yang ada di dunia. Ustaz, kalau saya masuk surga, saya nggak akan pernah minum khomer pokoknya. saya mau menghadapi bapak ini gimana? Saya bilang, oh begitu ya pak, ya sudah, mudah-mudahan kita masuk surga. Gitu aja saya bilang. Kenapa orang ini tidak sukses memahami ini? Karena dia masih memikirkan nikmat surga sama dengan dunia. Padahal Abdullah bin Abbas mengatakan tidak ada yang sama di surga dengan di dunia cuma Misalkan saya beri contoh di beberapa tempat membangun masjid lama sekali. Padahal itu bangun rumah Allah. Kok lama? Mana kaum muslim yang katanya 90% orang Indonesia kaum muslim? Kok bangun masjid lama? Mana duitnya? Mana kaum muslim yang bisa mengeluarkan duitnya? Kenapa tidak tertarik? Padahal kan hadisnya man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin aw asghara banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun untuk Allah sebuah masjid walaupun seang kecilnya seangkerman burung atau lebih kecil darinya. Artinya kalau bahasa kita walau nyumbang satu paku maka akan dibangunkan pasti rumah untuknya di surga. Kenapa malas bangun masjid? Karena imajinasinya tentang rumah, rumah apa? Rumah apa? Rumah dunia, rumah saya. Yang bocor, yang pakai paku nanti bunyinya krek-krek. Makanya dia tidak tertarik. Maka memahami surga, nikmat surga akan sukses dengan pemahaman bahwa tidak sama apa yang ada di dunia dengan apa yang ada di surga. Bapak pernah bisa membayangkan rumah dari bambu. Terbayang sekarang rumah dari bambu? Terbayang? Tapi bambunya terbuat dari berlian. Bisa membayangkan? Nggak bisa. Itu surga. Bisa membayangkan bapak, mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya, memeluk bidadari 70 tahun. Meluk istri berapa menit? Hah? Ya? Kenapa bisa sampai 70 tahun? Dan gara-gara hadis ini ibu-ibu protes, Ustaz, kalau seandainya penghuni surga memeluk istri 70 eh bidadari 70 tahun, bagian kami kapan? Ini semua tidak bisa dibayangkan dengan akal. Hanya cuma nama sama. Saking indah. Kalau seandainya jempol bidadari nongol di, di dunia, itu semua dunia menjadi terang benderang. Ya, semua dunia menjadi terang benderang. Kumpulkan semua Miss Universe tidak akan pernah sama dengan jempolnya bidadari. Subhanallah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dibayangkan. Itu itu ringkasan surga. Nikmat terindah yang tidak pernah bisa dibayangkan. Maka rugi kalau seandainya orang ngurangi timbangan. Untungnya berapa? 50 ribu, 100 ribu, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. Nggak ada, nggak bisa dibandingkan dengan nikmat surga. Ya, mendolimi tak kala jual beli dikatakan ini barang nomor satu padahal barang nomor sepuluh kenapa? karena dia tidak paham nikmatnya surga Baik, kita masuk ke dalam ini sampai jam berapa? Mas. Duhur jam berapa? Ya. Ya, saya insya Allah setengah jam saja tentang berbicara tentang surga dunia. Perhatikan baik-baik tentang surga dunia. Uh, sebenarnya kajian tentang surga dunia ini saya ambilkan dari perkataan ulama besar di abad ke-8 Hijriah yaitu seorang yang bernama Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani yang sering disebut dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Beliau pernah mengatakan ini bukan hadis perkataan ulama. Inna fil fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia terdapat surga. Siapa yang belum pernah masuk surga dunia tidak pernah akan masuk surga akhirat. Apa itu surga dunia? Seperti yang saya sebutkan tadi. Benar-benar beribadah kepada Allah. Itu surga dunia. Ya, itu surga dunia beribadah yang maksimal kepada Allah. Nah, sekarang kita perlu contoh Ustadz. Bagaimana bisa mengaplikasikan dalam kehidupan, me mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya sebutkan contoh-contoh surga dunia. Akibat sebelum saya bersebutkan contoh-contoh ini, saya katakan akibat surga dunia inilah sebenarnya orang-orang mempunyai keteguhan dalam ibadah mempunyai keistiqomahan dalam ibadah. Kenapa? Karena dia merasakan manisnya ibadah. Lezatnya beribadah. Gara-gara surga dunia ini. Bahkan gara-gara surga dunia ini pula mereka mengatakan lau alimuna la jaladuna bisuyuf. Artinya kalau seandainya mereka mengetahui bagaimana nikmatnya, lezatnya, manisnya beribadah kepada Allah, maka niscaya orang-orang tersebut akan mencambuki kami dengan pedang-pedangnya. Saking lezatnya ibadah yang mereka rasakan. Jadi intinya surga dunia itu adalah lezat dalam beribadah. Contohnya satu, meluangkan waktu walau dalam keadaan sibuk. Nah, saya ulangi, meluangkan waktu untuk ibadah walau dalam keadaan sibuk, sempit, sulit. Meluangkan waktu untuk beribadah walau dalam keadaan sibuk, sempit, sulit Bagaimana itu Ustaz contohnya? Perhatikan baik-baik. Kameranya kayaknya mau habis baterainya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan sini. Contohnya seorang pedagang yang dia ingin mendapatkan untung dari dagangannya. Kemudian datang pelanggan yang apabila pelanggan ini membeli barang dagangannya maka dia membeli dalam jumlah yang banyak. Tapi tatkala datang pelanggan, datang panggilan Allah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Mana yang lebih dia dahulukan? Lihat dia sekarang berspekulasi dengan Allah. Zat yang bukan hanya mendatangkan 25 juta, 50 juta. Dia sekarang berhadapan dengan Allah yang kalau seandainya dia menghadapi mendatangi agar dia akan ketinggalan pedagang yang mungkin banyak membeli barang dari dagangannya. Tapi dia sekarang berdagang dengan Allah. Ini yang lezatnya ibadah. Tidak, saya ingin menghadiri menghadiri sholat berjamaah. Saya ingin menghadiri sholat Jumat. Ya ayuhalladzina amanu idza nudia lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila zikrillah. Wadharul baik. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikumandangkan azan sholat Jumat, maka langsung bersegera menuju zikir, menuju sholat Jumat dan tinggalkan perdagangan apapun resikonya. Ini Pak surga dunia. Dia sekarang berhadapan dengan Allah yang bukan hanya mendatangkan keuntungan 5 juta, 10 juta, 25 juta, 100 juta, enggak. Dia mendata, berhadapan dengan Allah Ar-Razzaq. ar Allah yarzuqu marratan ba'da ukhra. Zat yang memberikan rezeki tanpa batas. Ini surga dunia, Pak. Yang kalau seandainya dia tidak tahu dia. Sehabis sholat mungkin gak ada pelanggan lagi, pulang semua. Padahal pelanggannya mungkin dari desa-desa. Mereka juga punya waktu. Tapi kita tetap yakin dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini surga dunia. Contoh yang pertama. Dan itu seperti yang saya sebut adalah orang-orang yang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan yang tidak pernah akan merugi. Tidak pernah hancur dan tidak pernah putus perdagangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang tijarah, tentang perdagangan yang menyelamatkan kalian dari siksa yang sangat pedih. Seperti seperti apa itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun beriman kepada Allah lebih mengimani Allah lebih mendatangi hayya 'ala salat dibandingkan pedagang ini adalah surga dunia beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kalian yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya surat As-Saff ayat 10 sampai 11. Ini perdagangan. Itu surga dunia. Kemudian yang kedua. Contoh surga dunia yang kedua, lezatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang kedua, meninggalkan maksiat meskipun mampu mengerjakannya dan tidak ada yang menghalanginya untuk mengerjakannya meninggalkan maksiat karena Allah meskipun mampu mengerjakannya tidak ada yang menghalanginya untuk mengerjakan maksiat tersebut tapi dia tetap tinggalkan karena Allah persis sekali seperti yang terjadi kepada Nabi Yusuf Nabi Yusuf lihat godaan-godaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf Nabi Yusuf alaihissalam masih muda tentunya darah muda beda dengan darah tua Meskipun di zaman sekarang ada orang yang sudah berumur tua tetapi berdarah muda. Siapa mereka? Umur sudah tua, masih cayang-cayangan sama celebek. Ya, cinta lama bubar kembali. Istri yang halal ditinggalkan. Ini aneh kadang-kadang para suami yang sudah berumur berumur ya pembicaraan tentang pacar pacar gelap ini bukan hanya untuk para pemuda-pemuda. Ada orang-orang berumur tua berdarah muda. Ya. Punya gadget kemudian mulai main media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp, apa saja yang mudah line, apa saja. Mulai mencari teman-teman dulu, pacar dulu, akhirnya celebok. Cinta lama bubar kembali. Sama oh, wanita yang haram tersebut bisa sayang-sayangan, bisa my heart, my sweet heart Adapun sama istri tidak pernah disayang-sayang. Dari dulu panggilan terhadap istri, mboke, mboke. Nggak pernah punya panggilan sayang terhadap istri. Beda dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Aish, ya Humaira, ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat darah muda, beliau oh, pemuda. Yang kedua, beliau budak. Gangguan Nabi Yusuf ini. Dan ini surga dunia, meninggalkan maksiat karena Allah. Meskipun maksiat tersebut ada di hadapan dan tidak ada yang menghalanginya. Nabi Yusuf alaihissalam berdarah muda, masih muda. Budak, budak itu maksudnya apa, Pak? Kalau seorang budak itu diapakan saja oleh majikan harus nurut. Telanjang, telanjang. Gauli saya, gauli saya. Budak. Yang ketiga, Nabi Yusuf laki-laki yang normal yang bersyahwat kepada perempuan yang keempat Nabi Yusuf alaihissalam pada waktu itu diurus oleh majikannya dalam artian sangat benar-benar diperhatikan oleh majikannya. Jadi harus berbakti kalau begitu kepada majikannya. Yang kelima, yang mengajak perempuannya Zulaikha maka di sini juga saya ingatkan kepada para penghulu kadang-kadang kalau seandainya berdoa Allahumma alif bay, eh, kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha itu tidak benar itu cinta terlarang. Seperti judul trenternya cinta terlarang. Yang ngajak perempuan Zulaikha wanita Mesir istri gubernur Mesir tidak mungkin jelek pasti cantik Zulaikha penguasa. Kenapa apa fungsinya penguasa? Kalau seandainya dia penguasa, dia sangat bisa mengatur keadaan istana. Tutup semua pintu, jangan ada yang masuk kecuali aku dan, dan Yusuf. Maka disebutkan juga dalam hadis riwayat Bukhari bahwa yang ngajak laki-laki tersebut perempuan yang cantik dan punya kedudukan. Karena kalau seandainya yang ngajak untuk berzina adalah perempuan yang tidak punya kedudukan maka akan ditangkap satpol pp. Ya, kalau berzina di tempat umum tangkap. Ya, tidak ada surat menyuruh tangkap. Tapi dia penguasa, tidak ada yang bisa melarangnya. Yang ketiga, yang kedelapan, Zulaikha perempuan punya hasrat terhadap laki-laki. Yang kesembilan, Zulaikha berdandan habis-habisan saat itu. Yang ke-10, semua pintu ditutup dari dari luar. Tidak bisa dibuka dari dalam kecuali dengan perintah. Kalau Pak Ahmad Zainuddin sebagai Nabi Yusuf pada saat itu. Apa kabar? Nah, yang ingin saya tuju Pak di situ adalah saat Anda catat ini baik-baik. Saat Anda tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat, maka itu adalah nikmat Allah terbesar. Saat Anda tidak diberikan kesempatan untuk bekerja pada riba, saat Anda tidak diberikan kesempatan untuk mengais rizki dengan menjadi pekerja seks komersial, menjadi germo, menjadi penjudi, saat Anda tidak diberikan kesempatan untuk menjadi pembegal, saat Anda tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat dengan segala macam bentuk maksiatnya, itu adalah nikmat Allah terbesar. Kita tidak bisa menjamin. Kita mungkin benci. Tatkala mungkin ada seorang wanita pekerja seks komersial. Umur 60 tahun. Mak dan pasien-pasiennya adalah anak-anak SD. Karena hanya anak-anak SD yang bisa bayar 5 ribuan, 10 ribuan. Kita mungkin benci kepada perempuan tersebut. Tetapi coba anda berpikir terbalik. Alhamdulillah Allah tidak menjadikan aku seperti itu. Salah satu nikmat Allah terbesar, Anda tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat. Yang mungkin kalau kita berhadapan dengan harta korupsi, mungkin kita yang paling banyak untuk korupsi dibandingkan para koruptor sekarang yang dipenjara. Bisa dipahami maksud saya? Bersyukur Pak kepada Allah. Nikmat Allah itu banyak sekali. Bukan hanya sekedar harta, Dijauhkan dari maksiat itu nikmat Allah. Tidak diberikan kesempatan untuk bermaksiat itu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak diberikan kesempatan untuk mengerjakan maksiat terbesar, kesyirikan, sibuk dengan santet, dukun, pelet, guna-guna. Perbuatan bid'ah. Ya. Tidak masuk subuhat tidak seperti orang-orang yang mengatakan semua agama sama. Itu nikmat Allah terbesar, Pak. Di saat orang-orang yang katanya ber, pintar, profesor, doktor mengatakan semua agama sama. Masa sama orang menyembah Allah dengan menyembah tiga Tuhan? Sama dari mana? Bersyukur Pak kepada Allah ketika Anda tidak diberikan kesempatan untuk mengenyam subuhat-subuhat seperti itu. Itu nikmat Allah terbesar. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka coba perhatikan salah satu nikmat surga dunia, lezatnya, indahnya dunia adalah tatkala ada maksiat di depan, ada kesempatan, tidak ada yang menghalangi, tapi kita masih mengatakan ini akhafullah. Persis seperti yang diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan persis seperti yang terjadi kepada Nabi Yusuf tadi. Riwayat Bukhari, sabatun Yudhilluhumullah Yawma la dhilla illa dhillu. Tujuh orang yang dinaungi oleh Allah yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka? Salah satu dari tujuh tersebut adalah rojulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal. Seseorang yang diajak oleh Allah, seseorang yang diajak oleh perempuan, seorang lelaki yang diajak oleh perempuan yang mempunyai kedudukan dan mempunyai kecantikan. Tetapi dia masih mengatakan apa? Ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ini surga dunia. Meninggalkan riba. Yang kalau seandainya dia ingin makan harta riba, dia bisa. Dia tinggalkan karena Allah. Dia tidak tahu besok akan usaha apa. Tidak punya modal. Tapi Ustadz saya tinggalkan ini karena Allah. Maka itu nikmat dunia. Kita sekarang Wallahi pak, saya pernah berhadapan dengan seseorang yang kerja sebagai pejabat di bank konvensional. Ribawi. Saya tinggalkan Ustaz karena Allah. Kemudian saya korek bapak tersebut. Pak, kalau bapak tinggalkan karena Allah, bapak makan dari mana? Beliau dengan tersenyum ketus. Dengan penuh, penuh keimanan. Beliau mengatakan, Ustaz, kalau dulu saya berharap setiap bulannya saya dapat 15 juta, 20 juta dari manusia. Sekarang saya bersandar kepada zat yang rezekinya tidak terbatas. Tinggalkan karena Allah Meskipun kita tidak tahu besok untuk makan apa Ini nikmat dunia. Ini yang bisa menguatkan, mengokohkan iman. Ini surga dunia. Tinggalkan sesuatu karena Allah. Maksiat itu karena Allah. Meskipun kita tidak tahu besok mau usaha apa. Istri, anak kita makan apa. Itu surga dunia. Itu lezatnya menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang kita hanya bersandar kepada Allah. Dan semakin orang bersandar kepada Allah, semakin Allah mencukupinya. Ya, garis bawah itu baik-baik. Semakin orang bersandar kepada Allah, semakin Allah mencukupinya. Perhatikan perkataan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Innal karba idza shadda, wa tanaha wa ta'azama فحصل للعبد الإياس عن كشفه من جهة المخلوقين فتعلق قلبه بالله وحده فمن توكل عليه كفاه فهو كافي artinya kesulitan apapun penyakit ekonomi syarat rezeki hutang di mana-mana kesulitan apapun tatkala dia sudah bertambah memuncak meninggi maka pada saat itu yang terjadi pada jiwa seseorang adalah berputus asa dari minta bantuan kepada makhluk. Kalau sudah dia berputus asa minta bantuan kepada makhluk, maka dia akan bersandar hanya kepada Allah. Kalau sudah bersandar kepada Allah, wa man tawakkala alaih fahuwa kafih. Yang bersandar kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupkannya. Ini surga dunia tidak bisa dirasakan, tidak bisa dibayar. Senyuman yang begitu tulus ketika tatkala meninggalkan yang haram padahal dia mampu, Pak. Dia mampu untuk meninggalkan tersebut. Dia mampu untuk mengerjakan tersebut. Tidak ada yang menghalanginya. Dia hanya tinggalkan hanya karena Allah. Maka itu surga dunia. Kemudian Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga dunia selanjutnya. Tetap bersyukur kepada Allah dalam segala macam keterbatasan. Tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam keterbatasan. Perhatikan baik-baik sebuah cerita yang sangat menarik yang dikatakan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya As-Siqat. Ada seorang tabi'i bernama Abu Qilabah. Nama aslinya Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Abu Qilabah ini tinggal di samping pantai, di tepi pantai dalam keadaan Abu Kilabah perhatikan nih yang sering mengeluh yang sering menuduh Allah tidak adil yang sering ber, mengeluh kepada manusia tidak pernah mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala yang ada dia hanya menuduh menuduh menuduh Allah Subhanahu wa taala perhatikan baik-baik Abu Kilabah dalam keadaan kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, matanya rabun, telinganya lemah pendengarannya. Dalam keadaan seperti itu beliau masih bisa mengucapkan Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafiu bihi syukra ni'matik. Wahai Allah, tunjuki aku agar bisa selalu memujimu. Dengan pujian tersebut aku bisa menandingi nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Nikmatmu yang telah engkau berikan kepadaku. Nikmat apa yang didapatkan? Kedua tangan buntung, kedua kaki buntung. Mata rabun, telinga lemah pendengaran. Nikmat apa? Tapi beliau masih bisa berdoa dengan doa seperti itu agungnya. Allahumma auzi'ni an ahmadaka hamdan ukafi'u bihi syukra ni'matik. Wa faddaltani ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Dan atas apa yang telah engkau tinggikan aku dari sebagian besar makhlukmu. Peringgian apa? Dalam keadaan seperti itu. Sampai seorang tentara yang mampir di rumahnya, di kemahnya, mengatakan, ayo ni'mat, ni'mat apa yang engkau syukuri? Dia beliau mengatakan, ini perhatikan, yang sering menuduh Allah tidak adil, wallahi zalim. Menuduh Allah tidak adil, wallahi zalim. Kurang apa kita, kurang apa Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kita? Nikmat yang kadang-kadang manusia jarang merasakannya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi tetap Wa al ardo qararan. Nikmat apa itu kurangnya? Bumi ini tetap coba Allah goncang bumi ini. Tidak akan bisa kita hidup di atas bumi ini. Tidak akan ada pengajian seperti ini. Nikmat apa kurangnya? Sampai Allah Subhanahu wa taala dituduh Allah zalim. Beliau ketika ditanya, wahai fulan, nikmat apa yang engkau, engkau dapatkan dari itu semua? Engkau bisa berdoa dengan seperti itu. Apakah engkau tidak paham dengan doa yang engkau ucapkan? Beliau mengatakan, kalau seandainya halilintar menyambarku, air lautan menenggelamkanku, bumi menelam, menelanku ke dalamnya, maka mazdatu illa an aqul hadzal qaul aku tidak pernah menambahkan kecuali dengan berdoa ini atas nikmat Allah yang telah aku beri yang telah diberikan oleh Allah atasku yaitu nikmat lisan dia dengan lisan tersebut bisa berzikir bisa berdoa bisa memuji Allah Subhanahu wa taala Rubah Pak mulai saat ini ibu-ibu sekalian, terutama ibu-ibu, rubah mulai saat ini. Nikmat Allah bukan hanya sekedar harta, Sabar dengan keadaan suami yang tetap berusaha. Sang suami tetap usaha dengan segala macam keterbatasannya. Sang istri sabar. Yang disyukuri bukan hanya tatkala dapat duit. Sehat badan. Iman yang kuat. Itu adalah sebuah nikmat yang besar. Bisa bersyukur kepada Allah. Bisa sedikit-sedikit menuduh Allah subhanahu wa ta'ala tidak adil Kurang apa Allah terhadap kita? Sampai Allah dituduh tidak adil. Hanya sedikit Allah menguji kita. Dengan kemiskinan. Dengan musibah. Itu pun tidak semuanya. Itu pun ada manfaatnya untuk kita menghapuskan dosa, mengangkat derajat, bersyukurlah tetap bersyukur Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Seorang tatkala melihat rumah yang megah Mobil yang mewah Harta yang bertumpuk Sebenarnya kita masih memiliki nikmat yang lebih dari itu semua. Dan saya bisa menjamin di dalam majelis ini nikmat tersebut tidak ada pertentangan di antara kita bahwa kita memiliki nikmat yang lebih luar biasa dibandingkan yang sudah saya sebutkan tadi. Mobil mewah, rumah mega, emas kiloan bertumpuk. Uang miliaran triliunan kalah dengan nikmat yang kita miliki dan itu pemberian Allah. Nikmat mata, apa Kalau orang yang tunanetra mohon maaf, kita katakan kepada beliau, Pak, ini rumah yang megah mobil mua, mua, rumah Bapak. Mobil yang mewah ini ru, rumah punya Bapak. Itu harta bertumpuk punya Bapak. Apa yang beliau katakan? Mana ya, gelap. Gelap. Bukankah pada saat itu nikmat mata lebih utama dibandingkan itu semua? Kenapa kita nggak bersyukur? Kenapa kita menuduh Allah tidak adil? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali lisan-lisan kita kotor terhadap zat Allah Subhanahu wa taala. Sering sih kita sekali, sering sekali kita sedikit-sedikit di hanya sedikit saja diuji oleh Allah, semenit, sejam, sehari saja diuji oleh Allah langsung sih ini, berengsek, eh, tidak benar. Kenapa begini? Ya akhi bersabar. Jaga lisan. Kalau seandainya mata tersebut saya makanya saya katakan tadi, saya jamin kalau seandainya tidak ada yang bertentangan dengan saya, tentang nikmat mata lebih luar biasa dibandingkan seluruh kenikmatan dunia. Kalau seandainya mata tersebut digantikan dengan rumah yang megah, saya congkel matanya, nih ambil rumah yang megah, mobil yang mewah, harta triliunan, pasti dia tidak mau. Ini rahasia kenapa Fudail Ibnu Iyad rahimahullah taala ketika membaca ayat dalam surat Al-Balad, "Alam naj'al lahu 'ainain." walisanan wasyafatain. Bukankah kami telah jadikan untuk manusia dua mata? Satu lisan dan dua bibir. Setiap malam Fudail bin Iyad membaca ayat ini beliau menangis. Ketika ditanya mayu bekik, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka apa yang terjadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Fudail bin Iyad, hal bita lailatan syakiran lillah an ja'ala laka ainaini tubsiru bihima Pernahkah engkau suatu malam bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya dua mata tersebut kamu melihat? Masih banyak nikmat Allah yang bisa kita syukuri dibandingkan kita men, mencela Allah berkata kasar, berkata kotor terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah dalam kesempitan itu adalah salah satu surga dunia. Kemudian yang keempat, surga dunia. Beribadah, berusaha beribadah, walau dalam keadaan sempit. Walau dalam keadaan sulit. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ayus sadaqati awam ajran." Sedekah apa yang paling besar pahalanya? Hadis riwayat Imam Abu Daud. Beliau mengatakan, "Juhdun muqil." Sedekah yang paling besar, yang paling agung tatkala seseorang bersedekah dalam keadaan penuh dengan usaha dengan keterbatasan harta, usaha dan terbatas harta. Ini surga dunia. Penuh perjuangan untuk bersedekah, tapi tetap mau bersedekah. Pak, orang punya duit ratusan juta bersedekah setiap bulan 10 juta itu biasa. Tapi kalau orang keterbatasan harta setiap hari dia mampu bersedekah 5 ribu, 10 ribu setiap hari. Ini yang luar biasa juhdun mukri Artinya sedekah yang dikeluarkan dalam keadaan penuh perjuangan, penuh kesusahan, penuh kesempitan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pernah mendapati seseorang yang sangat ingin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia sempit rezekinya. Dan orang ini pernah saya lihat dengan langsung mata kepala saya. Beliau pekerjaannya bekerja sebagai menggoes sepeda, menjual barang-barang kelontongan. Ember, baskom, sapu, menggoes sepeda. Pergi ke sana kemari, ke sana kemari dan di, beliau punya niat tulus punya niat mulia punya cita-cita tinggi yaitu ingin menginjakkan kaki ke tanah suci walau hanya berumroh bandingkan ini dengan orang-orang yang diluaskan rezekinya sampai menit ini belum terfikir untuk menginjakkan kaki ke sana tatkala sampai dan ini yang cerita adalah uh, kawan saya yang mempunyai travel umroh beliau bercerita tatkala sampai di kantor beliau mengatakan saya ingin mendaftar umroh saya dengan istri saya berapa biayanya sekian puluh juta baik ini uang saya kemudian setelah dihitung bapak karena bapak dengan istri kurang pak Sebentar, kata beliau, dikeluarkan dari pinggang beliau sebuah kain. Di kain tersebut terdapat emas-emas yang kecil-kecil, anting, kalung, gelang, kecil-kecil. Kemudian beliau mengatakan, "Mas, saya ingin sekali ingin umroh menginjakan kaki saya ke tanah suci Mekah sebelum saya meninggal." Dan ini emas dan perhiasan ini adalah harta saya yang terakhir. Mudah-mudahan cukup. Setelah dihitung, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ternyata sampai orang-orang travel malu untuk memberitahukan Malu untuk memberitahukan kepada bapak tersebut niatnya mulia tapi nggak nggak cukup uangnya. Niatnya tinggi tapi nggak cukup biayanya. Sampai malu mereka. Kalau seandainya ini tidak ini pun nggak cukup. Maka semua pekerja travel tersebut termasuk pemiliknya yang kawan saya bermusyawarah. Sudahlah, kita terima saja. Mungkin kita tidak bisa mengambil untung dari beliau, tidak mengapa. Yang penting beliau bisa umroh. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala membuktikan janjinya. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan baginya jalan keluar. Akhirnya dua orang suami istri tersebut bisa berumrah dan berhaji. Dan ketika Allah berikan jalan keluar, berumrah. Ketika Allah berikan jalan keluar, apa janji Allah selanjutnya? Wa yarzuqhu min Allah berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Seluruh rombongan umroh tahu keadaan beliau pada saat ini. Dan itu rupanya rencana Allah. Orang yang bertakwa kepada Allah tidak pernah minta-minta, tapi dia ingin punya niat yang tinggi dan tulus. Allah bongkar aibnya agar orang-orang yang diluaskan rezekinya menolong orang tersebut. Allah bongkar kekurangannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Orang tak tatkala pulang dari umroh, bukankah ingin membawa hadiah untuk tetangga, tetangga sini, kerabat. Sedangkan bapak ini modal nol, itu kurang. Apa yang terjadi? Semua jamaah tersebut memberikan masing-masing ini pak hadiah buat pulang satu kilo ini pak sampai bapak tersebut yang paling banyak hadiahnya untuk pulang dibawa pulang lihat ya. man yattaqillah yaj'al lahu makhraja itu indahnya surga dunia yaitu beribadah walau dalam keadaan sempit meluangkan waktu untuk beribadah walau dalam keadaan sempit yang kelima Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu akhir dan bukan yang paling akhir. Contoh daripada surga dunia adalah mempertahankan akidah. Meskipun bahaya mengancamnya. Ini surga dunia, wallahi surga dunia. Allah berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la yahzanun." Artinya, ingatlah Wali-wali Allah tidak ada rasa takut bagi mereka walahum yahzanun dan mereka tidak sedih. Orang-orang yang berjuang untuk agama Allah meskipun ancaman mengancamnya tapi dia tetap berjuang. Maka tidak ada rasa takut atas mereka dan tidak juga rasa sedih. Dan ini Allah Subhanahu wa taala ulangi berkali-kali ayat ini. Surat Yunus ayat 62 Kemudian surat Al-Araf ayat 49, surat Az-Zukhruf ayat 68. Itu mau perhatikan sekarang kisah yang saya sebutkan. Kalau tadi kisah-kisah mungkin dari zaman sekarang, kisah saya ambilkan dari Al-Quran. Bagaimana indahnya dan lezatnya mempertahankan agama meskipun bahaya merintang. Kisah musyafah atau misyafah Nisata atau Mushata, Mashita, ha, Kisah? Mashita, Mashita itu artinya adalah tukang sisir. Maka kalau nama anak dikasih nama anak Masyitah itu artinya tukang sisir. Masyitah ini adalah tukang sisirnya Firaun. Tukang sisir anaknya, anak perempuannya Firaun. Suatu ketika dia menyisir rambut anak perempuannya Firaun. Jatuh sisirnya dengan latah beliau mengatakan, "Ta'isa man kafara billah." Dan riwayat ini disebutkan dalam tafsir Imam Bukhari. Ketika beliau menafsiri surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwasanya masyitah ini <clears throat> ketika sisirnya jatuh Kemudian dia dengan latahnya mengucapkan celaka barang siapa yang kufur terhadap Allah yang disisiri anaknya Firaun pengaku Tuhan. Maka anaknya perempuan anak perempuannya Firaun bertanya halaka rabbun halaki rabbun ghaira abi apakah kamu wahai masyitah mempunyai bapak mempunyai Tuhan sembahan selain bapakku dengan tegas dan kokoh dan tegarnya ia menjawab bala iya Rabbi wa Rabbu abika wa Rabbu kulli syai Allah Robku sembahanku dan sembahan bapakmu dan sembahan segala makhluk adalah Allah. Maka diberitahukanlah hal tersebut kepada sang bapak yaitu Firaun. Firaun manusia paling bengis apa yang terjadi? Disalib masyitoh tadi kemudian dilemparkan kepadanya ular-ular berbisa. Lihat perjuangan menegakkan agama walau aral merintah. Setelah beberapa hari setelah dia digigit oleh ular-ular berbisa, Fir'aun datang. Hal anti ya. Apakah kamu berhenti dari dari uh, keyakinanmu tadi? Maka Masyidah dengan tegarnya masih mengatakan Rabbi wa Rabbuka Wa rabbu kulli syai Allah. Rabbku dan Rabbmu wahai Fir'aun dan Rabb segala makhluk adalah Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Anaknya disembelih di hadapannya. Masyifah. Anaknya disembelih di hadapannya. Sampai Fir'aun mengatakan, Hal anti muntahi? Apakah kamu berhenti dari keyakinan? Jawabannya sama. Lihat ketegaran. Ini surga dunia ketegaran menegakkan agama meskipun dalam keadaan sulit. Ini surga gila. Meskipun apalagi cuma hanya dikatakan dikatakan orang gila, dikatakan orang asing, dikatakan macam-macam. Ya. Tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, tuduhan-tuduhan yang memecah belah kaum muslim sebenarnya. Maka bersabarlah. Sampai anak yang kedua disembelih di hadapannya tetap Masyitoh mengatakan itu. Masyitoh ini diikuti oleh Asia. Asia istrinya Firaun. Asia pun beriman kepada Allah. Dan di sini pelajaran menarik. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan istri Nuh, Nabi Nuh, Nabi Nuh kafir. Istri Firaun beriman. Maka kalau Anda ingin berdakwah, terutama keluarga, anak, istri, bapak, ibu, mertua, maka jangan lupa doa.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 Ya, tadi jawabnya tidak terlalu banyak, 5 menit saja mungkin. Bagaimana kiat kita agar kita senantiasa setiap saat selalu ingat surga dan neraka, mengingat kematian yang di depan mata kita selalu lalai. Maka jawabannya minta petunjuk dari Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Minta ketetapan hati. Bila kemudian jangan lupa hadir terus di majelis ini karena itu yang mengingatkan tentang surga dan neraka. Kemudian terus Pertanyaan yang terakhir, bila kita sudah mengingat kehidupan akhirat, tapi karena banyaknya terlilit hutang, sedangkan hutang akan menjadi penghalang maksudnya ke dalam surga, sudah berusaha membayar tapi belum bisa terbayar, bagaimana bisa mengatasi hal tersebut? Berdoa. Doanya Allah makfini bihalalik an haramik wa rumi aman siwa. Setelah berdoa berniat ingin bayar, Allah pasti nolong. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu adaha adallah barang siapa yang berhutang dan ingin membayar hutangnya Allah akan lunaskan hutang Allah akan tolong dia melunasi hutangnya dan ya, yang ketiga berusaha Allah akan menolongnya Allahu a'lam ini yang bisa saya sampaikan tidak cukup kajian e, pertanyaan yang banyak tetapi tidak cukup kita menjawab pertanyaan maka saya ucapkan mudah-mudahan kita berjumpa di dalam kesempatan yang lain kalau tidak berjumpa di dunia maka saya ucapkan sampai jumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh